Lalu kemudian berlanjut setelah peristiwa Al-Ahzab dengan peristiwa perang melawan Banu Quraidah. Ghazwatu Bani Quraidah yang disebut dengan perang Banu Quraidah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Banu Quraidah salah satu kabilah Yahudi yang hidup di Madinah. Dan tiga kabilah yang masyhur dari kabilah-kabilah Yahudi. Banu Qainuqa, Banu Nadir, dan Banu Quraidah. Dan Banu Quraidah ini adalah Yahudi yang paling besar sekali permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin. Dan Banu Quraidah adalah kabilah Yahudi yang ketiga yang terakhir yang membatalkan perjanjian damai bersama dengan kaum muslimin. Setelah sebelumnya Banu Qainuqa' terjadi setelah peristiwa perang Badar. Kemudian Banu Nabir yang akhirnya mereka diusir dari Madinah dan itu terjadi setelah peristiwa perang Uhud. Kemudian Banu Quraidah yang terjadi setelah peristiwa perang Al-Ahzab. Baru saja Al-Ahzab selesai maka meletus perang Banu Quraidah. Dan pada masa-masa terjadinya peristiwa perang Khandaq Al-Ahzab telah kita sebutkan sebelumnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui bahwa Banu Quraidah mereka telah melakukan ghadar membatalkan perjanjian bersama dengan kaum muslimin dan siap untuk berperang melawan kaum muslimin. Jadi peristiwa perang Banu Quraidah terjadi pas setelah peristiwa Al-Ahzab yang terjadi pada tahun kelima Hijriyah. Berkata Al-Hafiz Abu Al-Fida Imanuddin Ismail bin Umar Al-Syahir bin Kathir rahimahullah ta'ala فنهض صلى الله عليه وعلى آله وسلم من وقته إليهم maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera bangkit pada saat itu juga jadi baru saja Nabi Alaihissalam sampai ke rumah dan beliau mandi sambil meletakkan pedangnya, ingin istirahat. Tiba-tiba Jibril Alaihissalam datang kepada Rasulullah Alaihissalam dan mengatakan, apakah kalian telah meletakkan pedang-pedang kalian? Kata Nabi Alaihissalam kepada siapa lagi yang harus kita perangi? Kata Jibril, Banu Quraidah. Mereka membatalkan perjanjian. Maka aku akan berangkat. Kata Jibril, aku akan berangkat ke mereka terlebih dahulu sebelum kalian dan aku akan masukkan ke dalam hati-hati mereka perasaan takut. Walhasil maka pada saat itu juga baru saja para sahabat kembali ke rumah mereka. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mandi di rumah Ummu Salamah ingin beristirahat karena kelelahan peristiwa perang Ahzab diperintahkan langsung untuk melanjutkan memerangi Banu Quraidah. Maka Rasulullah alaihi wasallam bangkit pada saat itu. Wa amara al-muslimin alla yusalli ahadun salat al-'asr dan beliau memerintahkan kepada kaum muslimin agar tidak seorang pun salat mengerjakan salatul asar waqad kana dakhala waktuha dan ketika itu telah masuki waktunya illa fi bani Quraidah kecuali di Bani Quraidah. Ini pesan Rasulullah Alaihi Wasallam kepada kelompok para sahabat yang dikirim oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mendatangi Bani Quraidah. Beliau mengatakan jangan sekali-kali la yusallian ahadukum al-asr ila fi Bani Quraidah. Jangan salah seorang kalian salat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Farahal muslimuna arsalan. Maka kaum muslimin pun mereka berangkat berkelompok-kelompok menuju ke Bani Quraidah. Wa kana minhum Man sallal asra fit tariq. Lalu tiba waktu salat, salatul asr. Maka di antara mereka ada yang salat asar di jalan. Belum sampai di Banu Quraidah, mereka mengerjakan salat al-asr. Wa qalu dan mereka mengatakan lam yurid minna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarkas salat bahwa Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam tidak menghendaki kita meninggalkan sholat al-asr hingga keluar waktunya. Innama arada ta'jil as-sayr. Namun yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam agar kita bersegera bersegera melakukan perjalanan mendatangi Banu Quraidah. Namun sekarang kan sudah masuki waktu asar. Apabila waktu asar telah masuk, maka kewajiban kita adalah mengerjakan sholat pada waktunya bukan di luar waktu. Nah, sehingga mereka e, memahami dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Alaihi Wasallam memaksudkan agar mereka bersegera berangkat, jangan menunda-nunda waktu menuju ke Banu Quraidah. Tapi waktu sholat telah masuk, maka kita harus sholat Wa kana minhum man lam yusalli hatta gharabati syams. Sementara di antara mereka ada yang tidak salat kecuali setelah terbenamnya matahari. Wa wasala ila Bani Quraidah dan tiba di Bani Quraidah di waktu maghrib. Akhirnya salatnya telah memasuki waktu maghrib. Setelah tiba di Bani Quraidah Falam yu'annif sallallahu alaihi wasallam wahidan min al fariqain. Namun Rasulullah alaihi wasallam tidak mencerca seorang pun dari dua kelompok tersebut. Tidak seorang pun dari mereka yang dicela oleh Nabi alaihi wasallam yang dihardik oleh Rasulullah alaihi wasallam. Ini dua kelompok para sahabat yang bertikai dalam memahami perkataan Nabi alaihi wasallam. Satu kelompok mengatakan yang dimaksud oleh Rasulullah agar kita jangan berlambat-lambat. Tapi kalau sudah masuk waktu asar, jangan kita menunda hingga masuknya waktu maghrib. Yang kedua mengatakan tidak. Rasul mengatakan jangan kalian sholat kecuali di Banu Quraidah. Maka kami tidak akan sholat. Kecuali setelah tiba di Banu Quraidah. Qala Ibn Hazm berkata Ibn Hazm wa humul musibun dan mereka ini yang benar maksudnya pendapat yang kedua Ibn Hazm sebagaimana kita ketahui memiliki madhab zahiri pembesar ulamanya madhab zahiriyah yang sangat kaku dalam memahami nas dalil-dalil dari kitab Allah dan sunnah jadi apa yang disebutkan dalam nas maka itulah tidak memahami ada kandungan yang lain. Seperti misalnya tatkala mereka memahami hadis Nabi alaihi salatu wassalam La ahdukum fil ma'id daim. Jangan salah seorang kalian mandi di air yang tidak mengalir. Jangan salah seorang kalian buang air kecil di air yang tidak mengalir. Dalam riwayat yang lain kemudian summa yaghtasilu kemudian dia mandi di dalamnya. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam melarang seorang buang air kecil di air yang tidak mengalir. Kata ya tapi kalau dia kencing di botol kemudian air kencing yang ada dalam botol itu ditumpahkan ke air yang tidak mengalir boleh jadi sangat kaku dalam memahami nas ya hal-hal yang yang seperti ini itu Ibn Hazm tidak keluar dari apa yang disebutkan dalam teks riwayat dalam sebagian keadaan meskipun mauqifnya bagus namun seringkali terjatuh dalam sikap jumud kekakuan di dalam memahami dalil bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala wala taqul lahum uffin jangan kamu mengatakan pada kedua orang tuamu uff kalau az-zahiriyah az-zahiriyah yang yang tidak berdalil dengan nas tidak berhujjah dengan qiyas yang tidak berhujjah dengan qiyas mereka mengatakan ya yang dilarang uff. Yang dilarang uff. Kalau mukul gimana? Nah. Kalau jumhur ahli sunnah mengatakan ya lebih tidak diperbolehkan lagi. Lebih terlarang lagi. Tapi al-zahiriyah apa yang disebutkan di dalam dalil itu yang di, difahami. Sehingga kata Ibnu Hazm yang benar adalah yang tidak sholat asar sampai di Banu Quraidah. Meskipun telah keluar waktunya. Telah masuki maghrib. Wa ulaika mukhti'un ma'jurun. Adapun yang pertama yang sholat pada waktunya sholat di jalan yang belum sampai ke Banu Quraidah mereka yang keliru namun diberi pahala. Wa alim Allah anna law kunna hunaka lam nusalli al-'asra illa fi Bani Quraidah walau ba'da ayyam. Lalu kata Ibn Hazm dan Allah mengetahui kalau seandainya kami ikut dalam rombongan itu kami tidak akan melakukan salat asar kecuali di Banu Quraidah meskipun sampai di Banu Quraidah setelah enam hari ya setelah enam hari eh, walau ba'da ayam afwan setelah beberapa hari setelah beberapa hari. Jadi kalau nggak nyampe-nyampe, nggak mau sholat asar kecuali di Banu Quraidah. Ini kekakuan dalam memahami nas. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau tahu seandainya Subhanallah terhalang untuk sampai ke Banu Quraidah, sakit, akhirnya nggak sholat sholat. Akhirnya nggak sholat sholat kecuali setelah sampai di Banu Quraidah. Kultu kata Ibnu Katsir amma Ibnu Hazm fa innahu ma'dzur. Adapun Ibnu Hazm ya diberi uzur dalam hal ini. Li'annahu min kubara adh-dhahiriyah karena Ibnu Hazm ini termasuk pembesarnya madhab adh-dhahiriyah. Wala yumkinuhu al-udul an hadha nas Tidak mungkin Ibnu Hazm itu berpaling dari nas. Kalau Rasul mengatakan kalian jangan sholat asar kecuali di Banu Quraidah, dia tidak akan mungkin berpaling dari zahir nas ini. Ya, pokoknya sholat di Banu Quraidah walaupun beberapa hari. Nah, walakin fi tarjihi ahadi hadainil fi'lain 'ala al-akhar nazar. Akan tetapi dalam mentarjih salah satu dari dua perbuatan ya dari dua perbuatan para sahabat ini terhadap yang lain Maksudnya yang ini lebih kuat daripada yang lain ini uh, satu hal yang perlu ditinjau kembali. وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لم يعنف واحدا من الفريقين sebab Rasulullah عليه الصلاة والسلام tidak mencela seorang pun dari dua kelompok dari dua kelompok nah ini ma'asyar al-khurahmakumullah ada satu permasalahan yang diperselisihkan oleh para eh, ulama usuliyin tentang permasalahan ucapan apakah setiap mustahid benar Hah? hal kullu mustahidin musibun apakah setiap mustahid itu benar atau kullu mujtahidin lahu nasib. Setiap mujtahid memiliki bahagian dari pahala. Karena dari dua ungkapan yang benar. Ketika dua kelompok dari para sahabat berselisih, ada yang sholat di jalan, ada yang sholat di badan Quraidah. Sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seorang pun dari kedua kelompok sahabat tersebut. Apakah perbuatan kedua sahabat itu benar? Dua-duanya benar. Sehingga kita mengatakan kullu mustahidin musib. Setiap mustahid itu benar. Atau kita mengatakan mereka adalah para mustahid Salah satu di antara mereka ada yang benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Adapun yang lainnya dia keliru, tapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak mencela karena mereka beristihad. Sehingga meskipun dia keliru, dia tetap mendapatkan satu pahala. Sebab Nabi SAW mengatakan, "Idza hakam al-hakimu fashtahada fa asaba falahu ajran wa idza akhta'a falahu ajrun wahid." Apabila hakim menetapkan hukum, apabila benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Kalau keliru mendapatkan satu pahala. Maka seorang mustahid berada di antara dua dan satu pahala. Tapi tetap ada yang salah. Tetap ada yang salah. Nah, kata beliau, "Faman yaqul bi taswibi kulli mujtahid, fa kullu minhuma musibun wala tarjih." Yang berpendapat bahwa setiap yang namanya mujtahid benar, maka setiap dari dua kelompok tersebut benar sehingga tidak boleh dikuatkan antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain karena semuanya benar. Itu kalau kita mengatakan setiap mustahid benar. ومن يقول بأن المصيبة واحد وهو الحق الذي لا شك فيه ولم يريح dan pendapat yang mengatakan bahwa yang benar itu hanya satu yang lainnya keliru dan itulah yang benar bahwa kalau terjadi perselisihan di kalangan para mujtahid yang benar itu hanya satu yang lain itu keliru yang benar satu yang lain keliru kita tidak boleh mengatakan semuanya benar Tidak. Tapi ada yang benar. Ada pula yang keliru. Dan ini kata beliau pendapat yang tidak diragukan kebenarannya. Lidalail minal kitab was sunnati kathira. Wad, na'am. Lidalail minal kitab was sunnah kathira. Berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah yang banyak. فلا يدل على قوله من أن أحد الفريقين له أجران بإصابة الحق وللفريق الآخر أجر fala budda ala qawlihi min anna ahadal fariqaini lahu ajran maka harus dari ucapan ini bahwa setiap mustahid mendapatkan bagian pahala maka mereka mengatakan salah satu dari dua kelompok tersebut mendapat dua pahala karena dia benar sedangkan kelompok yang lain mendapatkan satu pahala karena dia keliru tapi dia tetap mendapatkan pahala istihad Fanaqulu wabillahi taufiq. Maka kami mengatakan alladzina sallu al-asra fi waqtiha hazu qasbas sabqi. Mereka orang-orang yang mengerjakan salat pada waktunya yaitu salat di tengah perjalanan sebelum tiba di Banu Quraidah mereka telah mendapatkan qasbas sabak. Maksudnya mereka ada di istihad yang benar. Mereka yang benar mereka yang mendapatkan dua pahala yang sholat asar pada waktunya li'annahum imtathalu amrahu sallallahu alaihi wasallam fil mubadarah ila jihad karena mereka menaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal bersegera menuju jihad mereka bersegera wa fi'la salat fi waktiha dan mereka juga mengerjakan salat pada waktunya. Tentu mengerjakan salat pada waktunya lebih afdal. Lebih utama. Wala siyama salat al-'asr allati akkada Allah Subhanahu al-muhafazata 'alayha fi kitabih. Terkhusus salatul asr yang Allah Subhanahu wa taala telah menekankan untuk menjaga dan memelihara salatul asr itu dalam kitabnya biqaulihi ta'ala hafidhu 'ala salawati was salatil wusta jagalah salat-salat kalian dan juga salatul asr as-salat al-wusta wa al-asru 'ala sahih yang benar yang dimaksud salatul wusta adalah salatul asr menurut pendapat yang sahih al-maqtu'i bihi insyaallah min bid'ata asyara qawlan yang dipastikan kebenarannya dari adanya sekian belas pendapat. Karena para ulama juga berpendapat tentang apa berselisih pendapat tentang yang dimaksud as-salatul wusta. Ada yang mengatakan salatul zuhur, ada yang mengatakan yang lainnya. Namun yang sahih yang dimaksud adalah salat al-asr. Sebab telah datang penjelasannya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Wallati ja'ati sunnah bil muhafazati 'alaiha. Yang mana sunnah telah datang memerintahkan untuk menjaga dan memelihara salat al-asr. Walhasil dari penjelasan uh, Ibnu Katsir rahimahullah taala ini menerangkan kepada kita bahwa yang sahih dari dua sikap para sahabat yang memahami perkataan Nabi salam adalah mereka yang sholat pada waktunya. Karena mereka mendapatkan beberapa keutamaan. Di antaranya mereka bersegera untuk berjihad. Mereka bersegera, mubadarah. Tidak memperlambat. Kemudian yang kedua, mereka mendapatkan keutamaan sholat pada waktunya. Mereka mendapatkan keutamaan sholat pada waktunya. Sehingga meskipun mereka belum sampai ke Banu Quraidah karena sholat tetap harus dikerjakan pada waktunya, maka mereka pun mengerjakan sholat itu pada waktunya dan mereka berada di pihak yang benar karena salatul asar diperintahkan untuk dijaga, dipelihara. Hafizu ala salawati was salatil wusta. Maka salatul asar dikerjakan pada waktunya bagian dari penjagaan dan pemeliharaan salat al-asar tersebut. Dan ini yang dikuatkan oleh jumhur ulama. Namun mereka beristihad sehingga para sahabat ketika itu berada di antara dua pahala dan satu pahala. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini insyaallah akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.